Itu baik datang dari person individu ataupun jamaah kelompok, kelompok. Maka sebagai kewajiban menerangkan kebenaran dan menjauhkan umat dari kerusakan yang bakal terjadi dan apa yang ditawarkan oleh mereka di sini tentunya dari prinsip yang benar dalam ar-raddu 'alal mukhalif menyampaikannya dengan terang-terangan di hadapan manusia bahkan menjadikan sebagai bentuk peringatan terhadap manusia terhadap kejelekan terhadap bahayanya mereka orang-orang yang menyimpang dan kelompok yang menyimpang tersebut tentunya kelompok-kelompok tersebut amat banyak. Di antaranya misalnya Ikhwanul Muslimin. Di antaranya misalnya Jamaah Tabligh. Atau Jamaah Takfir dan yang lainnya. Bahkan ketika kita diam dan tidak menerangkan kepada manusia, khawatir manusia akan terkena dan terimbas kerusakannya. Karena mereka dengan terang-terangan menyampaikan kerusakan, sebagaimana tadi kita katakan, maka kita juga dengan terang-terangan menyampaikan dan memberikan peringatan kepada manusia terhadap kerusakan mereka. Lantas bagi mereka yang diharapkan tobatnya namun telah nyata darinya kesalahan-kesalahan dengan terang-terangan maka untuk tobatnya perlu dinyatakan dengan terang-terangan pula. Ketika dia telah menyampaikan kerusakan demi kerusakan atau dia telah menawarkan kerusakan dengan terang-terangan di hadapan manusia, namun Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan daya kepada siapa yang Allah inginkan dan Allah menyesatkan siapa yang siap, kepada siapa yang juga Allah inginkan. Orang yang ternyata dapat hidayah. Namun kerusakannya telah nampak di hadapan manusia, maka wajib baginya untuk menyatakan tobatnya dan rujuknya kepada kebenaran dan menyatakan bahwa apa yang dilakukannya dulu salah juga di hadapan manusia. Tidak dibenarkan dia tobat sembunyi-sembunyi atau tidak dibenarkan dia mengatakan tobat lantas tidak mengumumkannya di hadapan manusia dari kesalahan-kesalahan yang ada. Ini yang kami ingin sampaikan di sini. wa a'lam bisawab. Karena dua masalah tadi kita dapatkan hari ini di sisi manusia penuh kesimpang siuran di mana kerusakan jamaah kerusakan yang dilemparkan oleh seseorang di halayak manusia kalau dibicarakan juga di halayak manusia dianggap itu sebagai bentuk pemecah belah dan kerusakan. Bahkan itu adalah sebuah kebenaran, perbaikan sebagaimana tadi kita atau siang tadi kita telah mendengarkan. Bukan kita membantah kejelekan, mengingkari kemungkaran lantas dikatakan pemecah belah umat. Tidak, Itulah yang menyatukan umat. Umat ini disatukan di atas kebenaran, bukan di atas beragam kebatilan. Umat disatukan di atas al-haq, bukan di atas beragam kebatilan. Pada siapa saja yang tentunya bisa menyampaikan kerusakan-kerusakan mereka dengan cara yang benar yang tadi telah kita dengarkan panjang lebar dengan ilmu yang benar sururia ikhwania Kutbia, atau saja untuk menyampaikan kehadapan manusia akan bahayanya tapi dengan cara yang benar pula dengan ilmu yang benar. Kita semata-mata dalam rangka menasihati karena agama, bukan tidak ada urusan pribadi kita. Sehingga kita tidak sakit hati, kita tidak kecil hati ketika mereka tidak menerima bahkan mereka mungkin bertambah jauh tidak karena kita dalam rangka menasihati agama Allah, urusan mereka dapat hidayah, tidak dapat hidayah, bukan urusan kita, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada di antara mereka yang tentunya rujuk karena juga hidayah dan kesalahan di sisi Allah, atau Allah yang menentukan siapa yang dapat hidayah, siapa yang sesat, Ketika mereka ada yang bertobat, kita tidak menolak tobatnya. Tapi karena kesalahan sudah menyebar di hadapan manusia, diketahui oleh manusia, dan manusia ada yang mengikutinya, maka perlu dia menyampaikan rujuknya juga di hadapan manusia. Agar manusia yang mengikutinya pun sadar bahwa itu adalah kesalahan. Ternyata orang yang menyatakannya telah tobat. والله أعلم بالصواب الله سبحانه وتعالى برفرمن dalam سورة البقرة baqarah ayat 160 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم terkecuali mereka yang bertobat dan berusaha untuk memperbaiki diri mereka. Lantas setelah itu wabayanu mereka menerangkan bentuk kesalahan yang mereka lakukan. Maka orang-orang seperti ini benar-benar saya akan menerima faulaika atubu alaihi. Benar-benar orang ini mau bertobat dan tentunya saya akan menerima tobatnya. Dan saya kata Allah wa ana tawwabur rahim sehingga saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bukanlah sebagai hakim yang menentukan. Allah yang menentukan segalanya. Kita hanyalah pelaksana. Sebagaimana Rasul, beliau diutus oleh Allah sebagai pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, bukan pemaksa dan bukan hakim yang memutuskan mereka dapat hidayah atau tidak, sesat atau tidak. Kita adalah penyampai sebagaimana Rasul menyampaikan. Sehingga berkenaan dengan seorang itu dapat hidayah kita bahagia, kita gembira. Berkenaan dengan orang itu sesat, kita menyesali kesesatannya, dan kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya semuanya itu dengan ketetapannya di atas hikmahnya ilmunya Subhanahu wa taala dia yang lebih mengetahui mana yang baik mana yang buruk dan kembali kita ingatkan agama ini tidak ditimbang dengan perasaan agama ini tidak ditimbang dengan perasaan tapi timbang dengan apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ini sebagai pelengkap yang ingin kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu musta'an. Hmm. Di sini pertanyaan pertama terlalu menghujum Afwan Ustaz, anak punya keinginan untuk ta'adud materi kita Allah Ustaz. Ma materi kita rondul Alal Mukhalif. Tapi di sini, nah, yang mukhalif suami atau yang mukhalif sang istri ini? Anak punya keinginan untuk ta'adud, namun istri tak mengizinkannya. Bagaimana agar istri membolehkan, mengabulkan keinginan anak? Ya tentunya masalah izin mengizinkan dan tidak mengizinkan itu hak istri. Kita tidak boleh memaksakan. Itu haknya. Tapi hak manusia tidak boleh lantas melangkai haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkannya. Allah mengizinkannya, membolehkannya. Karena Allah membolehkannya, Allah mengizinkannya, kalau seorang istri misalnya tidak mengizinkan ataupun syukur-syukur mengizinkan, nah maka tentunya selama itu tidak menyelisih hak Allah dibolehkan tapi kalau menyelisih hak Allah atau atau bahkan tidak meridhoi apa yang Allah izinkan itu adalah kemungkaran yang besar. Demikian. Cuman pertanyaan ini saya kemarin diminta oleh saudara-saudara atau al-asatid al-afadil nulis di majalah syariah masalah ta'adud sudah terjawab yaitu tentunya sang suami berupaya dan berusaha dengan semaksimal mungkin dengan penuh hikmah dan bijaksana kepada sang istri untuk menggambarkan bagaimana keberadaan tadi nantinya. Cuman dengan catatan bahwa diinginkan kehidupan ta'addud ba'da ba'da la zawat setelah nikah yang pertama itu menenteramkan bukan perang dunia kedua wala bukan perang dunia ketiga demikian eh, kita menginginkan kehidupan setelah itu, kehidupan yang baik. Muamalah antara satu dengan yang lainnya baik. Sehingga seorang yang ingin menjalankannya betul-betul mempertimbangkan, betul-betul melihat sisi maslahat. Jangan kehidupan ta'adud menjadi masalah yang baru bagi kehidupannya. Dan jangan masalah tadut menjadi masalah dakwah. Di daerah dia berdomisili. Misal di sini Cilengsi, ada dakwah salafiyah dipimpin oleh Ustaz Al-Fadil Mubarak. Dengan tadutnya jadi muskilah bukan terhadap dirinya, terhadap dakwah. Ustaz Abdul Rahman Barok yang misalnya tidak ada hubungannya dengan tadutnya ikhwan ini, jadi ikut-ikut Pikirkan bagaimana muskilahnya dia. Berhadapan dengan masyarakatnya, berhadapan. Kita tidak inginkan yang seperti itu. Tapi bagaimana dia menjadi penyejuk dan contoh yang baik bagi yang lainnya. Itu fulan bagus, kita ikutin. Bukan menjadi tukang masalah. Ya pada dia lagi. Gara-gara apa? Gara-gara kehidupan keadutnya. Ini tidak diinginkan, ikhwan. Bukan berarti dibolehkan oleh Allah, Rasulnya, kita seenaknya tidak. Dibolehkan di atas kemaslahatan syar'i Tapi selama ada kemudaratan yang menimpa, maka daf'ul mafasid muqaddam ala jalabil masalih. Menolak kerusakan didahulukan dari sekedar mengambil maslahat. Wallahu alam bisawab. Tapi kalau memang didapatkan maslahatnya, faida alam azantum fatawakka, faida alam azanta Allah. demikian ini berkenaan dengan masalah ini bagaimana cara menjelaskan ke orang tua yang melarang anaknya mempelajari manhaj salaf perlu diketahui orang tua kita semuanya itu pasti mengharapkan kita baik. Tidak ada yang mengharapkan kita menjadi penjahat. Tidak ada yang mengharapkan kita menjadi jelek. Sehingga apa yang diinginkan orang tua kita menjadi baik itu harus kita tunjukkan. Manhat salaf yang kita jalani ini manhat yang baik. Bahkan manhat yang sempurna, yang indah, Kalau seandainya ini dipaham, keindahan ini bisa diketahui dan bisa didapatkan oleh mereka, mereka tidak akan marah. Namun yang jadi masalah, apakah kita bisa menawarkan kebaikan kepada mereka? Terkadang ketika kita sudah mengaji atau taklim, terkadang didapati pada diri kita ada kelainan-kelainan. Nah, ini kelainan mungkin bukan kelainan apa bukan kelainan ya ini kita menjadi orang gila bukan, tapi kelainan yang didapati ini anak kok sekarang jarang mau berbicara dengan orang tuanya. Ini anak yang dulu ya dulu anggaplah dia anak mama. Selalu ma mi kok jadi pendiam dan selalu menunjukkan ketidakceriaannya, Padahal kan mana salaf tidak mengajarkan demikian. Mana salaf mana salaf mengajarkan ketika bertemu dengan saudara kita mesti apa? Tersenyum, senyum. Jangan tidak ada saudara kita tersenyum. Salah. Ada nah, saudara tiap hal. Demikian dengan orang tua kita. Mungkin dulu kita tidak menegurnya, kita menegurnya. Gimana Pak? Baik. Gimana paginya Bapak sehat? Ada yang tidak enak. Orang tua Masya Allah ditanya begitu senang. Wah, anak saya kok tambah baik. Tambah mengarah kepada perbaikan. Dia memperkenalkan, berusaha menawarkan manhaj yang indah ini kepada kedua orang tuanya sehingga orang tuanya mendapatkan kebaikan. Tapi terkadang yang kita dapati seorang sudah taklim kaku dia, kaku dengan sikap, kaku dengan sifat, sikap dan sifat. Masalahnya orang di rumahnya terkadang dianggap ahlul bidah semuanya. Ini ahlul bidah, ini ahlul ahwa, ini sehingga sikapnya kepada semua orang yang ada di rumah tidak terkecuali orang tuanya kaku. Ini adalah salah. Inilah yang jadi masalah. Bisakah kita menawarkan kebaikan kepada mereka? Dan saya rasa kita kalau dipermasalahkan jenggot kita bagi anak laki-laki dan perempuan bagi anak perempuan dengan jilbabnya kita bisa menawarkan kepada mereka dengan cara yang lebih baik misal kalau lihya ini tidak langsung tumbuh kan lihya kita tadinya kita tidak punya lihya akhirnya kita mulai lihya bagaimana mereka memahami lihya ini baik benar mulai ketika belum tumbuhnya kita sudah menyampaikan mbak ibu ini namanya sunnah demikian demikian dengan dikaruni ahlak dengan dibaruni pergaulan kepada orang tua kita tunjukkan kesungguhan kita dengan mereka ini akan diterima insya Allah taala berapa banyak kebaikan ketika ditawarkan dengan cara yang benar diterima tapi juga berapa banyak kebaikan kalau tidak benar penyampaiannya, penawarannya ditolak. Allah wa a'lam bisawab Jadi tentunya al A untuk lebih bisa menempatkan dirinya di hadapan kedua orang tuanya. Kita tahu orang tua kita karena tidak ngaji dia terkadang memahami ini benar padahal itu salah menurut syariat. Tapi jangan lantas demikian kita mengatakan, oh salah mah. Ini kata Syekh Abdul Aziz bin Bas ini salah. Sang ibu, sang bapak siapa ya Syekh Abdul Aziz bin Bas yang dikenalnya Umar Syihab. terangkan dengan cara yang baik. Dengan dalil kitab dan sunnah, dengan keterangan, Demikian jadi banyak cara-cara yang baik yang insya Allah taala mereka akhirnya jadi ridho. Sebetulnya apa yang saudara jalani, penanya jalani, saya juga pernah menjalaninya sama orang tua tidak langsung bisa menerima. Tapi subhanallah itu karena kejahilan kita. Alhamdulillah dakwah ahli sunnah, duatnya tersebar. Kita bisa bertanya dengan mudah kalau dulu kami di awal-awal dakwah salafiyah sulit. Kita mau bertanya lewat apa dan lewat siapa dan kepada siapa. Sehingga ternyata sehingga kejadiannya salah sikap. Ini kita sadari. Tapi sekarang alhamdulillah berhubungan dengan ustadz dengan mudah, tidak di satu tempat, di satu wilayah, di luar wilayah berhubungan dengan yang mudah melalui telepon, melalui alat sarana prasarana. Maka jangan kita menutup kebaikan untuk orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang paling utama ketika dihadapkan pada masalah mencari nafkah atau menghadiri daurah yang diadakan sebulan sekali? Ya tentunya kalau mencari nafkahnya tiap hari, hitung-hitungannya hari ini 100, besok 200, besoknya 300. Maka ketika ada daurah sebulan sekali, ya tentunya hadir daurah. Jangan hitungannya sudah 200, 300, 29 hari, 2900, 30 hari ini, 3000, ada daurah, tapi ada 3000, 3000 aja lah, sudah ada 2900. Cukup bagi kita. Cukup bagi kita. Ya tentunya kita pandai menempatkan permasalahan pada tempatnya. Ini sekarang waktu cari nafkah. Kita cari nafkah. Ketika kita telah sampai makanya untuk menuntut ilmu, kita menuntut ilmu. Wallahu a'lam bisawab. Demikian. Adakah orang yang menyimpang dari kebenaran tauhidnya berkurang, penyimpangan kepada kebenaran menyebabkan agamanya berkurang menyebabkan agamanya berkurang terkikis demi terkikis sedikit demi sedikit para ulama kita mengatakan siapa yang meninggalkan sunnah dalam rangka penyelisihannya terhadap sunnah akan didatangkan kepadanya kebid'ahan dikarenakan peninggalannya terhadap sunnah tersebut. Ketika dia mematikan sunnah akan hidup yang namanya bid'ah. Akhirnya dia menjadi terbiasa. Akhirnya dia menjadi tidak khawatir lagi merasa biasa dengan yang namanya kerusakan, penyimpangan. Waliyahubillah dia keluar dari agama Allah karena itu. Jadi jangan mengatakan orang yang menyimpang, tauhidnya tetap. Bahkan kita katakan agamanya berkurang. Agamanya berkurang, wallahu a'lam bisawab. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Dengan maksiat dia lakukan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Maksiat dia lakukan berkurang iman. Terus, terus, terus, terus, terus. Wal billah. Habis. Apakah boleh kita mengucapkan salam kepada orang yang telah jelas kepada orang yang telah jelas menyimpang dari kebenaran? Di sini perlu tafsir. Perlu rincian. Orang yang menyimpang kepada kebenaran itu ada di atas kebodohannya. Ada di atas kebodohannya, ada di atas ikut-ikutan ada di atas pengetahuannya, ada dengan kesengajaannya memang mau menyimpang kepada kebenaran dengan dengan ilmu yang dia ketahui bahwasanya ini menyimpang tapi betul-betul dia ingin menyimpang dibedakan tentunya bagi mereka dai yang mengetahui Tidak kita memberikan salam kepadanya. Tapi bagi mereka yang jahil, yang ikut-ikutan, atau dengan kata lain simpatisan atau mungkin atau atau mungkin dikatakan para mukhalif. Orang yang seperti ini perkataan dengan lemah lembut, bimbingan dengan benar dan baik akan menyebabkan mereka mendapatkan kebenaran. Sehingga itu dibedakan, perlu dirinci. Kita tidak menyamaratakan manusia. Kita perlu melihat keadaan dan status mereka. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga telah mendapatkan mereka para pengikut orang yang tidak paham kita salamnya, assalamualaikum adapun ustadznya dainya ataupun orang yang menyimpan di atas keilmuannya maka sebagai nasihat baginya tidak kita memberikan salam kepadanya hal ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama kita atau salah salafun salih wallahu a'lam bisawab Ana termasuk ikhwa baru yang pilih pilih guru dalam belajar. Ana pahami tiga kriteria dai yang boleh diambil ilmunya sehat akidahnya, sehat manhatnya, bagus niat dan akhlaknya. Setelah anak tahu hal ini, anak pilih. Pilih, anak pilih-pilih guru. Setidaknya kalau tidak memiliki salah satu dari kriteria tersebut, maka anak tidak mengambil ilmu dari da'i tersebut. Apakah yang anak lakukan ini benar atau salah? Tadi telah disebutkan muallim yang diinginkan oleh penanya untuk diambil ilmunya. Sehat akidahnya, sehat manatnya, bagus niat dan ahlaknya. Semuanya itu benar. Cuma Terkadang di satu tempat tidak didapatkan dai yang demikian. Sehingga ketika tidak ada dai yang demikian baginya untuk mendengarkan melalui wasilah apa? Wasilah internet yang menawarkan dengan gratis download dakwah pelajaran agama oleh mereka dan kalau dia ada waktu lapang dia ke daerah yang ada dai tersebut ada dai tersebut demikian untuk dia mendapatkan ilmu yang dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dai yang benar akidahnya, benar manhajnya, jalan di atas sunnah tentunya, baik akhlaknya adalah nikmat dai. Yang sepantasnya kita mengambil ilmu darinya. Demikian. Apakah termasuk dari kaedah dan manhaj salaf memuji-muji bahkan bertemu dan duduk bareng dengan tokoh hizbi? Ya tentunya bukan. Bukan dari manhaj salaf memuji-muji dan duduk bareng dengan tokoh hizbi. ya mungkin kita kalau mencoba melihat keterangan dan contoh dari mereka para ulama ahli sunnah wal jamaah dahulu dan sekarang tidak didapati seperti itu tidak ada yang memuji dan tidak ada duduk bareng duduk bareng di sini dalam rangka apa majelis bersenang-senang beramah-tamah bukan Tidak didapati. Mereka para ulama memuji-muji dan duduk bareng untuk bersenang-senang beramah-tamah. Karena yang demikian ini akan merusak agamanya, merusak manhajnya. Sehingga itu bukan dari manhaj salaf. Tapi dari manhaj salaf memberikan peringatan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan seorang hizbi tersebut sebagaimana telah kita dengarkan tadi panjang lebar dari majelis kita seharian ini dan meninggalkan tokoh-tokoh hizbi tersebut jangankan duduk bareng bertemu dengannya. Kalau bisa kita tidak lakukan, jangan. Kalau bisa kita lakukan, bertemu dengannya. Kalau bisa tidak kita lakukan, kita upayakan. Karena terkadang pertemuan itu tanpa apa? Tanpa diduga dan tanpa direncanakan. Sehingga kalau diketahui dia ada di sini, kita jangan ke situ. Karena dengan bertemunya kita akan memancing kita untuk beramah sama dan seterusnya. Karena diperhatikan orang banyak. Wallahu alam bisa kita lebih baik menghindar dan menjauhinya bukan dalam bukan karena takut tapi karena agama kita menjaga agama kita siapa di antara kita yang merasa aman dengan agamanya tidak ada semua kita dalam status wajib untuk menjaga agamanya dan wajib untuk melindungi agamanya dari segala macam bentuk penyimpangan Betulkah permasalahan roja? Apa? Roja, iya. Nah. Betulkah permasalahan roja? Ya, ini radio roja kayaknya. Permasalahan yang tidak perlu dibahas karena akan menyebabkan terpecahnya salafiyin di Indonesia. Ya, bahkan kalau tidak dibahas, salafiyin akan berpecah. harus diterangkan harus dibahas supaya salafin bersatu. Bersatunya di atas kebenaran. Harus dipisahkan mana yang hak, mana yang batil. Tidak boleh disamakan, tidak boleh disatukan. Harus diterangkan. Bahkan Ketika tidak diterangkan yang namanya kebatilan akan menyebabkan kaum muslimin tadi kita katakan apa? Kena musibah. Mereka ridho kepada ridho kepada kemungkaran wal billah. Dan cukup bagi kita peringatan para ulama terhadap radio roja ini. Yang sebetulnya ikhwah kalian Radio Roja ini di sisi Salafiin di Indonesia tentunya sudah dipahami radio Hizbi dipahami demikian tapi karena diangkat dan diangkat dibawa ke hadapan masa eh, radio Roja jadi terkenal Kita yang memperkenalkannya. Kita sudah paham itu radionya Hizbi. Orang-orang yang ada di dalamnya. Orang-orang yang menjadi pengisi-pengisinya. Di antaranya mereka notabene adalah Hizbi. Allah a'lam di Kenapa kita mempermasalahkan di hadapan masai? Tapi karena hal ini sudah yaku sudah menjadi habar atau rahasia umum semuanya. Maka dikatakan perlu dibahas. Perlu disampaikan ke hadapan manusia untuk mempersatukan dakwah salafiyah untuk menenangkan hati-hati salafiyin harus dikatakan Radio Roja itu hizbi telah berkata tentang hizbinya Mas Ayer Allah alam bisawab Jika kita tertinggal sholat berjamaah, mendapati makmum masbuk yang lagi melengkapi sholatnya, mana yang abdul bermakmum pada makmum masbuk tersebut atau bikin jamaah baru. Ulama selaf dalam masalah ini. Ini masalah fikih. Ulama selaf dalam masalah ini. Dan tentunya di sana nantinya ada pembahasannya secara tersendiri. Kami cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa tidak bermasbuk kepada orang yang telah masbuk. Allahu a'lam bisawab. Apa nasihat Ustaz untuk ikhwah yang ingin belajar ke Libya? Libya ini lembaga ilmu pengetahuan bahasa Arab di Jakarta ini. Ya tentunya jangan dia memasukkan dirinya kepada kebinasaan. Dia sudah tahu di sana, misalnya contoh, dia sudah tahu ini adalah sarang macan. Yang kalau dia masuk, dia bertemu dengan macan. Macan punya taring, punya kekuatan untuk mencengkramnya. Makan dia, melahapnya, jangan dia masuk. Jangan dia tahu di situ banyak subhat, banyak perkara-perkara yang subhanallah akan mengkaburkan agamanya. Guru-guru di Libya, zaman Ustaz Al-Fadil dulu, Muhammad Umar Sawat, itu sudah banyak bermasalah. Sekarang hari ini, kita dapati pembesar-pembesar tokoh-tokoh PKS. Jadi dosen-dosen di Libya yang notabene itu hizbi. Lantas kita kenapa mendaftar? Mempertaruhkan agama kita di sana. Alhamdulillah mahat ahli sunnah banyak. Di sini, di sekarang, di tempat ini, ini mahat ahli sunnah. Kita bisa belajar ilmu agama dengan tenang, nyaman, tanpa di was-was dikaitkan dengan masalah-masalah yang itu merancukan agama kita. Ma'akal sunnah Masya Allah sekarang ini kalau kita ingin sebutkan dari Sabang sampai Merauke kita bisa sebutkan tidak kurang ma'akal sunnah. Kita belajar di situ. Kenapa kita mempertaruhkan agama kita lantas kita masuk ke Libya? Dah kandung tahu bahwa Ustaz Al-Fadil Muhammad Umar Sewa itu di program akhir syariah tapi karena melihat kerusakan dan yang lainnya beliau keluar kita anak-anaknya yang baru memulai tidak akan bisa mengambil pelajaran Atau kita merasa kita akan aman dengan akidah kita dan manat kita? Wallahul musta'an nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi lebih baik dia urungkan niatnya untuk belajar ke sana. Kapan batasan seorang itu boleh kotor dan bukan cuma dosen-dosen di Libya, bahkan orang-orang yang, yang ada di situ dari orang-orang yang tidak jelas, dari orang-orang yang tidak jelas. Wallahu a'lam bishawab fikrahnya, manhajnya, akidahnya. Kapan batasan seorang itu boleh kosor salat ketika sedang kafar? Ini juga masalah-masalah khilaf dari masalah fikhiyah. Yang kami lebih cenderung berpegang dengan pendapat bahwa kafar salat yang itu adalah salat musafir tentunya seorang musafir apabila dalam or dia telah keluar dari negeri yang dia bermukim di negeri tersebut atau dalam perjalanannya keluar dari negeri mukimnya dikatakan oh dia telah keluar maka dia boleh sholat kafar masalah-masalah khilaf dan Allah alam bismillah kami telah menyebutkan tadi pendapat yang kami pegang sementara perkaranya lapang antum melihat dalil-dalil dari pendapat-pendapat mereka para ulama. Tolong jelaskan sikap Syekh Mukbil terhadap Ihya Surat dan orang-orang yang mengambil dana darinya karena banyak murid Syekh Mukbil yang membolehkan mengambil dana tersebut. Perlu kita ketahui kita mesti membedakan Syekh Mukbil dengan orang yang pernah belajar dan mengaku murid terhadap Syekh. Kita harus bisa membedakan. Adapun syekhuna manhatnya jelas. Siapa yang pernah belajar, menimba ilmu di sisinya, bisa melihatnya dengan jelas seperti terangnya matahari. Bahwa Syekh rahimahullah ta'ala mentahdir ihya Tuhan. Dan mengatakan ketika disinggung tentang biografi beliau, siapa-siapa saja yang mesti dimasukkan namanya dan seterusnya pembicaraan tentang biografi di hadapan beliau di majelis. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana saya dengan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang telah menyimpang dari murid-muridmu atau orang yang pernah belajar dengan Apakah tetap di, di, ditulis namanya? Atau dikatakan pulang tapi telah menyimpang, kata beliau, sambil menukilkan apa yang datang dari Khatib Al-Baghdadi. Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menulis kitab biografi orang-orang ingin semua dimasukkan ke dalam kitabnya Khatib. Karena tahu Khatib menulis apa? Biografi. Kalaupun dia cuma dikatakan apa? Dia cuma dikatakan doif, atau dia cuma dikatakan majhul. Tidak apa-apa lah saya masuk kita Khotib dikatakan majhul atau dikatakan goib tidak apa pokoknya saya ada namanya. Kata saya orang ini bisa jadi terkenal dengan itu. Maka saya katakan kata beliau. Dan mudah-mudahan ini yang pernah belajar mengingatnya. Dan jangan lupa apa yang dikatakan oleh Syekh. Ingat dan ingat Kata Syekh rahimahullah, saya menginginkan nama mereka tidak ditulis di biografi saya. Yang sudah menyimpang dihapus. Sehingga saya nantinya tiada tidak diambil-ambil nama mereka dari orang-orang yang menyimpang. Walaupun dikatakan sudah menyimpang. Tetap terkenal. menyinggung biografi ini ada di antara murid-muridnya yang sudah kena dana ihyaturah dan yang lainnya. Dan yang saya ketahui Allah wa alam bisawab di antara mereka murid-murid yang menerima dana ihyaturah di Yaman semuanya menentang dakwah Syekh. Tapi mereka yang tidak menerima dari para masyarakat kibar yang ma'ruf sekarang ini nama-nama mereka di Yaman mereka adalah orang-orang yang selamat tapi yang menerima rata-rata penentang dakwah syekh waktu beliau masih hidup terlebih lagi tentunya ketika beliau telah wafat ada pun murid-murid yang pernah belajar dengan beliau jangan di sandarkan kepada beliau mereka membolehkan mereka ini mereka ini yang di Indonesia ini baru yang sebelumnya ada di Yaman yang lebih pintar lebih banyak pengetahuan yang terhadap agama karena belajar lama dengan Syekh itu telah mengambil dana dan menyimpang di Indonesia ini baru Hingga apa yang dilakukan oleh mereka bukanlah perintah dan bukanlah seruan dan arahan syekh. Rahimallah rahmatan wasi'ah. Dan mungkin ada pertanyaan, kalau mereka telah belajar di syekh tapi kau menyimpang ya. Asyik bukanlah zat yang menetapkan menyimpang dan tidak menyimpang. Syekh adalah manusia. Dia cuma mengajarkan ilmu. Adapun mereka yang belajar dan mau mengamalkan ilmu, alhamdulillah, yang sekedar mengambil ilmu tapi tidak mau mengamalkan, ya urusannya. Demikian Kalaupun mereka membolehkan mengambil dana, maka tanggung jawabnya pada mereka, bukan pada Syekh Mukbil. Namun dalam masalah mengambil dana ini, telah datang keterangan dari ulama kita larangannya kalaupun tanpa syarat karena kemudaratan yang bakal muncul darinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemarin Syekh Ubaid Allah taala dalam dua majelis. Majelis pertama beliau mengatakan dengan tanpa syarat selama tidak ada tuntutan kalau semata-mata diambil, tidak mengapa. Tapi di majelis yang kedua beliau tarik fatwa beliau. Setelah datang kabar kepadaku dari orang-orang yang terpercaya dan amanah dalam masalah penerimaan dana ihya surat ini, maka saya berfatwa kata beliau. Saya melarangnya. Walaupun tanpa syarat. majelisnya sih Belum cukup setahun. kita mengatakan itu kan jauh beda yang lain. Ittaqillah. Kita mau apakan fatwa Masai? Kita mau jadikan sebagai bentuk permainan? Wallahul musta'an. dana ayat surat. Ya sudah, sudah dijawab tadi. Sudah terjawab, walhamdulillah. Sekarang saya bertanya kepada antum, kenapa sih kita ribut-ribut dengan dana iatrat? Apakah dakwah tidak berjalan kalau kita tidak menerima dakwah eh, kalau kita tidak menerima dana iatrat? Hah? Kenapa kita mesti ribut-ribut? Dakwah alhamdulillah berjalan. Dimulakan oleh Allah tanpa dana ihyaturab. Dan ihyaturab sebetulnya bukan masalah dananya saja. Ihyaturab yang paling bahaya padanya adalah masalah demokrasi. Ihyaturab bukan sekedar muassasa tapi partai. Syekh Mubil rahimahullah taala ketika ditanya masalah ihya dan dikatakan kepadanya, tapi Syekh bin Bas membolehkan. Syekh dengan murka. Wahai kata beliau atau sebagaimana maknanya. Apakah yang ditanyakan kepada Syekh tentang surat ini sekedar amal-amal yang mereka lakukan? Kalau itu yang ditanyakan membangun masjid, membangun madrasah, Syekh akan menjawab baik. Tapi coba kau tanyakan kepada Syekh ikutnya dalam demokrasi, ikutnya dalam kepartean, siasa dan yang lainnya Apakah itu ditanyakan kepada saya? Kita mau dengar jawaban saya. Niscaya jawaban saya tidak boleh. Dan tinggalkan. Sebagaimana makna dari fatwa beliau. Ya Tuhan, bukan sekedar masalah dana itu kaum muslimin, dana itu dari orang baik. Iya, eh, terus ini partai sekarang ini. sama dengan PKS di Indonesia. Kenapa kalian tidak minta dana ke PKS? Ke partai Islam yang lain apa? P3. Nah, itu kan partai. Hizbi. Ya sama, ya terus di kue. Sama partai juga. Tidak ada bedanya ikut pesta demokrasi. Dan masih banyak yang lain. Ya subhanallah kita hanya sekedar tahu bahwa ia terat itu dana, dananya dari kaum muslimin. Kita kok mempermasalahkan kalau diberikan kepada ahlul kita nanti dananya untung ahlul hanya makan dana tersebut. Subhanallah. Kita ini Bukan mempermasalahkan masalah itu yang paling inti. Kalaupun itu juga masalah. Ada masalah yang lebih besar. Demikian tentang Ihya at Karena yang utama mendakwakan orang-orang mendakwakan orang-orang mereka melakukan kebitahan dalam keadaan mereka. Saya tidak paham bentuk pertanyaannya ini. Nanti tolong di apa hukum menerima imbalan setelah kita disuruh baca Al-Quran dalam keadaan kita tidak menginginkannya? kita kalau membaca Al-Quran dilarang untuk mengambil imbalan. Sehingga kita mengembalikan. Karena kita membaca Al-Quran bukan untuk mencari imbalan. Demikian, ini secara ringkasnya seperti itu. Sesuai dengan pertanyaan yang ada. Karena di sana ada rintian-rintian terhadap jawaban pertanyaan wa alam, tapi secara ringkasnya, karena pertanyaannya ringkas demikian, jawaban ringkasnya kalau seandainya kita mengaji lantas dikasihkan duit, kembalikan. Karena kita bukan mengaji untuk dibayar. Membaca Al-Quran bukan untuk dibayar. Manakah yang didahulukan perintah nenek dari ibu atau ibu jika nenek menyuruh memerintahkan pulang dari nuntut ilmu sementara ibu memerintahkan terus <laughs> menuntut ilmu. Masya Allah. Ya tentunya di sini kita mengarahkan sang nenek dan juga mengarahkan sang ibu. Karena kita tidak ingin nenek dengan ibu tengkaran. Kita mengarahkan nenek dengan ibu supaya perkaranya jadi baik. Itu saja mungkin wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang bisa saya kami jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin di sana banyak kesalahan-kesalahan yang datangnya dari kami pribadi. Agama ini milik Allah sehingga kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.